Qala Abu Isa Muhammad bin Isa haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahb bin Jarir ibn Hazim qala haddatsani abi an Qatadah qala qultu li Anas kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunaihi hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Masih di bab yang ketiga tentang rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam At-Tirmizi, haddatsana Muhammad bin Bashar. Ceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar gelarnya Bundar. Gelarnya Bundar. Maksud bundar adalah al-hafiz. Li'annahu hafiz fi asrihi wa fi baladih. Karena beliau menjaga atau menghafal hadis di masa beliau dan negeri beliau. Di antara cerita ber, berbaktinya beliau kepada ibu beliau sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya beliau tidak kerihlah untuk menuntut ilmu dikarenakan mama Sidin yang melarang. Ya, jadi beliau mentaati ibu Sidin, tapi kata beliau waburih kali saya pun diberkahi karena saya mentaati ibu saya. Kebiasaan para ulama dulu mereka suka rihlah bepergian jauh dalam rangka menuntut ilmu. Beliau tidak karena mentaati ibu beliau sehingga beliau diberkahi ilmu beliau. Kemudian qala haddatsana Wahb bin Jarir bin Hazim. Ceritakan kepada kami Wahab bin Jarir bin Hazim. Wahab bin Jarir bin Hazim bin Zaid bin Abdullah bin Syuja. Kata Al-Imam Az-Zahabi di Syarah Alamin Nubala, Al-Hafiz As-Saduq Al-Imam Abdul Abbas Al-Azdi Al-Basri Seorang yang bergelar Al-Hafidh As-Saduq Saduq artinya apa? Saduq ya Kalau secara bahasa terpercaya Tapi kalau secara istilah mustalahul hadis, Saduq ini derajatnya di bawah Derajat yang pertama Seorang rawi Jadi rawi itu beberapa tingkatan Kategori ta'dil, kategori sifat yang baik kepada rawi. Derajat pertama yang paling tinggi ya siqah, dobit, sabtun. Itu martabat yang pertama. Martabat yang kedua soduk. Soduk ini tingkatannya dari segi dobitnya. Dari segi dobitnya. Dobit itu ada dua. Dobit fil sadar sama dobit fil kitabah. Hafalannya kuat, ingatannya kuat, tulisannya juga kuat. Kalau disuruh menghafal bisa jawab. Disuruh menulis hadis juga bisa. Tapi kalau dobit lebih kurang sedikit daripada fikoh dari segi dobitnya. Jadi martabat yang kedua. Jadi kalau ada rawi dalam satu sanad misalnya fikoh fikoh, kemudian dua orang soduk-soduk tidak ada masalah dalam matanya, tidak ada masalah dalam sanatnya, maka hadisnya hasan. Karena ada sodok ini. Hafalannya tidak sekuat si thiqah. Jadi sodok ini martabat yang kedua. Di bawah thiqah. Seorang imam Abdul Abbas kunyahnya Abdul Abbas Al-Azdi Al-Basri. Kemudian qala haddathani abi menceritakan kepadaku ayahku. Jadi anak merewatkan hadis dari abahnya. Abahnya Jarir bin Hazim bin Abdullah bin Syuja. Kata Imam Az-Zahabi, Al-Imam Al-Hafiz al siqah Al-Mu'ammar. Al-Imam Al-Hafiz al siqah Al-Mu'ammar. Seorang imam, seorang hafiz, seorang yang siqah, seorang yang al-mu'ammar. Apa arti mu'ammar? Mu'ammar. Orang yang dipanjangkan umurnya. Banyak lo ngarang, orang mu'ammar, mudah-mudahan panjang umurnya aja. Biasalah kalau orang menamakan anak ada semacam tafaul optimis mudah-mudahan. Kayak ulun ngaronon hafiz mudah-mudahan hafal Quran kayak nah. Ternyata kan sekada <laughs> Tapi makna yang lain, hafiz itu ada ada yang artinya menjaga. Menjaga. Ya semoga menjaga agama seperti itu. Nama-nama yang baik seperti ihsan. Artinya kan perbuatan baik. Mudah-mudahan anaknya suka berbuat berbuat baik, tafaul. Kita menamakan anak ada semacam tafaul, optimis, berbaik sangka mudah-mudahan anak yang diberi nama arti yang seperti itu ada ada ada maknanya An Qatadah dari Qatadah bin Da'am As-Sadusi kata Imam Az-Zahabi Hafizul Asri seorang hafiz di masanya qudwatul mufassirin qudwah al-mufassirin seorang panutan ulama-ulama tafsir wal muhaddisin seorang panutan ulama-ulama hadis. Jadi Qatadah ini selain ahli hadis juga selain juga ahli tafsir. Kunyahnya Abdul Khattab As-Sadusi Al-Basri Ad-Dorir Jadi beliau Ad-Dorir maksudnya Al-Akmah Seorang yang buta Jadi beliau buta Tunanetra Tapi Masya Allah ya Di antara guru beliau sahabat Anas bin Malik Jadi disebutkan di Ma'alim Fi Tolabil Ilmi kalau tidak salah Jadi beliau ini menuntut ilmu kepada sahabat Anas bin Malik dan Anas bin Malik punya dua kategori kajian kajian pagi dan kajian sore. Jadi hadis-hadis yang disebutkan di pagi hari nanti diulang lagi di sore hari karena santrinya atau tolibnya beda-beda. Jadi pagi ini di sore ini. Tapi kalau Imam dah dua-duanya beliau beliau ikuti. Pernah suatu hari ketika di kajian di sore hari, Anas bin Malik terlambat terlambat maju apa menuju ke tempat majelisnya. Sehingga yang lain pada nunggu murid-muridnya. Ternyata Qatadah yang maju untuk memberikan hadis yang di pagi hari. Ketika itu Anas bin Malik datang. Datang mendengar kan? Berarti Sidin mendengar uh, penyampaian hadis dari Qatadah. Kemudian setelah mendengar Qatadah ini menyampaikan hadis dan Anas bin Malik di sana, kata Anas bin Malik, "Kum ya Akmah, faqad akhadhta ilmi." Bangun wahai orang yang buta, sungguh engkau sudah mengambil ilmuku. Padahal orangnya buta, insyaallah. Tapi luar biasa ya. Jadi eh, cacatnya fisik tidak menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu seorang ulama yang besar Qatadah bin Da'amah Sadusi. Makanya ada anak ngarannya Qatadah. Kunyahnya Abu kota Qatadah. <laughs> Luar biasa. Qala qultu li Anas, dia berkata, saya mengatakan kepada Anas bin Malik, guru beliau, kaifa kaifa kana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala beliau menjawab, lam yakun bil ja'di wala bisabti. Rambut Nabi tidak keriting dan juga tidak lurus tapi ikal antara itu antara keliting dan lurus karena ya belunggu sya'ruhu syahmata udhunihi Rambut beliau sampai ke cuping dua telinganya Jadi panjang Ini hadis yang sama, hadis yang sebelumnya Kita cepati saja Kemudian hadis yang ke-28 Haddathana Muhammad Qala Abu Isa Tirmidhi Haddathana Muhammad Ibn Yahya Ibn Abi Umar Al-Makki Qala haddathana Sufyan ibnu Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu taala anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata qadmatan walahu arba'u gada'ir Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di al jaminya Berkata Abu Isa Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki kata Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam al muhaddith Syekhul Haram Abu Abdullah Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani, seorang imam, seorang ahli hadis, Syekhul Haram, syekhnya kota Mekkah. Kunyahnya Abu Abdullah Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani. Qala beliau mengatakan haddatsana Sufyan ibnu Uyainah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan bin Uyainah salah seorang ulama yang sangat terkenal Sufyan bin Uyainah. Kata Al-Imam Az-Zahabi Al-Imamul Kabir, seorang imam yang besar, Hafizul Asri, hafiz di masanya, Syekhul Islam yang bergelar Syekhul Islam. Sama seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi gelar Syekhul Islam itu banyak, bukan cuma Syekhul Islam Ibn Taymiyah? Kunyah beliau Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Al-Hilali Al-Kufi orang Kufah, Summal Makki, kemudian orang Mekah. Al-Imam ash syafii berkata tentang Sufyan bin Uyainah laula Malik wa Sufyan Ibnu Uyainah la dhahaba ilmul Hijaz. Disebutkan di Syiar Alamin Nubala, kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya bukan karena Malik dan Sufyan bin Uyainah, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan setel, kalau bukan karena Al-Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, sungguh ilmu Hijaz hilang. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i di Syiar Alamin Nubala. Kemudian Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi juga mengatakan karena benu Uyainah min a'lamin nas bihadithil Hijaz. Sufyan bin Uyainah termasuk ulama yang paling alim dengan hadis di kota Hijaz. Hijaz kota Mekah dan Madinah. Kemudian yang lain, ini ulun ambil di Syiar Alamin Nubala. Itu banyak rawi-rawi disebutkan detail tentang beliau ya. Baik tentang ilmunya, tentang cerita-cerita beliau. Di antaranya juga Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Ma raaitu ahadan fihi min alatil ilmi ma fi Sufyan ibn ma fi Sufyan ibn Uyainah." Tidaklah saya melihat seorang pun padanya daripada alat ilmu, alat untuk mendapatkan ilmu seperti apa yang ada di diri Sufyan bin Uyainah. Jadi kata Imam Syafi'i seakan-akan Sufyan bin Uyainah Sufyan bin Uyainah ini adalah seorang alat untuk mendapatkan ilmu yang sangat yang sangat alim. Kemudian kata Al-Imam Syafi'i melanjutkan, "Wa ma ra'aitu akaffa 'anil futya anhu." Dan tidaklah aku melihat seseorang yang menahan dari berfatwa melebihi Sufyan bin Uyainah. Jadi beliau termasuk orang yang menahan untuk berfatwa. Biasanya kalau orang di, diminta fatwa pasti menunjuk um, imam yang lain. Ini, ini, ini. Semua seperti para sahabat ya. Setelah meninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kata sahabat ini, ini, ini, ujung-ujungnya kembali ke Sidin. Saking tidak mau berfatwa karena masih ada ulama yang lain. Masih ada ulama yang lain. Kemudian ada perkataan yang menarik dari beliau Sufyan bin Uyainah. Al-ilmu idza lam yanfa'ka darraka. Ilmu kalau dia ilmu apabila tidak bermanfaat untuk engkau, niscaya dia memberikan mudarat untuk engkau. Ilmu kalau tidak memberi manfaat untuk engkau, niscaya dia memberikan mudarat untuk engkau. Ya. Karena nanti di akhirat yang ditanya salah satunya adalah ilmu, apakah diamalkan atau atau tidak. Membahayakan ya kalau nuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Sekurang sekurang sekurang-kurangnya mengamalkan sekali. Sekurang-kurangnya mengamalkan sekali. Minimal sekali dalam seumur hidup misalnya pernah membaca kitab atau belajaran tentang ilmu amalkan walaupun sekali. Kemudian An Ibni Abi Najih dari Ibnu Abi Najih, anaknya Abu Najih. Nama beliau Abdullah bin Abi Najih. Ibnu Abi Najih nama asli beliau Abdullah bin Abi Najih. Seorang imam, seorang yang thiqah Abu Yasar Ats-Tsaqafi Al-Makki. Disebutkan juga di Sirah Alamin Nubala, kana jamilan fasihan jadi Ibnu Abi Najih ini orangnya bungas, orangnya fasih. Hasanal wajhi, mukanya tampan. Tapi lam yatazawwaj qattu. Apa artinya? Tidak menikah. <laughs> bungas tapi tidak menikah lah. Kayak mubazir kayak itu nah. Allahu a'lam. Kemudian An Mujahid dari Mujahid bin Jabir. Kata Imam Az-Zahabi, Al-Imam Syekhul Qurra wal Mufassirin Abdul Hajjaj Al-Makki. Al-Imam Mujahid seorang imam, seorang syekhnya qari-qari dan syekhnya ahli tafsir. Kunyah beliau Abdul Hajjaj Al-Makki. Makanya kita sering dengar di kita kitab tafsir qala Mujahid, qala Mujahid. Selain beliau ahli hadis, juga ahli tafsir, Mujahid bin Jabir. Guru beliau yang paling banyak beliau ambil hadisnya adalah Ibnu Abbas, seorang tabi'in. Paling banyak yang beliau ambil hadisnya adalah Ibnu Abbas dan juga mengambil Al-Qur'an, tafsir dan fikih dari Ibnu Abbas. Makanya kalau kalian perhatikan kitab-kitab tafsir, pendapat-pendapat dari Al-Imam Mujahid itu banyak dari Ibnu Abbas. Karena guru beliau yang paling banyak diambil ilmunya oleh beliau adalah Ibnu Abbas. Al-Quran, Fikih, Tafsir Al-Imam Mujahid Dan Al-Imam Mujahid Kana kathirul asfar Wat tanakul Orangnya banyak safar Dan banyak berpindah Jadi kebiasaan ulama dulu Kalau ada misalnya di negeri ini Sumber ilmu datang Selesai, pindah lagi Selesai, pindah lagi ya, Dalam rangka menuntut ilmu Jadi kalau ada sumber ilmu pindah ke sana sama seperti di Imam Syafi'i, banyak orang pindah ke sini untuk menuntut ilmu. Kemudian An Ummi Hani binti Abi Thalib dari Ummu Hani binti Abu Thalib. Dari Ummu Hani binti Abu Thalib. Ummu Hani saudarinya Ali bin Abi Thalib, saudarinya Ja'far bin Abi Thalib. Nama asli beliau Fakhitah Ummu Hani kan mamanya Hani ya, mamanya Hani. Nama asli beliau Fakhitah. Ada yang menyebutkan nama asli beliau Hindun. Fakhitah, ada yang menyebutkan Hindun. Kata Al-Imam Az-Zahabi As-Sayyidatul Fadilah Ummu Hani binti Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sayyidah pemimpin Al-Fadilah yang utama Ummu Hani binti pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib Abu Talib namanya Abdu Abdu Manaf. beliau masuk Islamnya belakangan. Pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya karena Ummu Hani adalah ponakan ya, ponakan. Pernah Nabi pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya ketika peperangan ketika penaklukan kota Mekah. Kemudian Nabi sholat di sisinya delapan rakaat sholat duha. delapan rakaat sholat sholat duha. Qalat Ummu Hani berkata, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkatan Makkata qadmatan walahu arba'u ghadair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekkah qadmatan suatu hari atau suatu kali walahu arba'u ghadair dan rambut beliau memiliki empat kumpulan empat kumpulan kumpulan ini jadi semacam rambut itu kalau panjang dia masuk sebagian kepada sebagian rambut yang lain. Seperti dikepang, kan masuk-masuk ya, tapi bukan dikepang. Rambut Nabi panjang sampai ke telinga, sampai ke bahu. Jadi rambut beliau seakan-akan masuk sebagian kepada sebagiannya. Itu namanya godair. Empat, empat rambut beliau seperti dikepang, seperti dikepang, masuk sebagian kepada sebagian yang lain. Syekh Abdul Razak Hafizullah taala menjelaskan kita baca Syekh uh, tulisan beliau Ummu radhiyallahu taala anha syaqiqatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ummu adalah saudari kandungnya Ali bin Abi Thalib dan juga Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian perkataan Ummu qadim Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang ke kota Mekah, maksudnya Nabi mendatangi kami di kota Mekah suatu kali dan dan rambut Nabi mempunyai empat gumpalan atau kumpulan. Jadi rambut itu masuk sebagian kepada sebagian yang lain. Al-Imam Ibn Al Qayyim berkata tentang rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Shallallahu alaihi wasallam awalan yasdulu sya'ruhu yasdulu sya'rahu thumma farukahu. Wal farqu an yaj'ala sya'rahu firqataini kullu firqatin du'abah wasadlu an yasdilahu min waraihi wa la yaj'alahu firqataini. Kata Al-Imam Ibnu Al Qayyim, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya beliau menguraikan rambut beliau. Menguraikan itu membiarkan apa adanya. Ya dibiarkan. Thumma faraqahu kemudian beliau pisah Maksudnya beliau belah belah tengah seperti itu ya. Jadi awal kali rambut Nabi itu Nabi biarkan. Kemudian beliau belah. Jadikan dua dua kelompok kanan dan kiri dibelah belah tengah. Maksud dari wal farqu belah an yaj'ala sya'rahu ini Nabi jadikan rambut beliau dua kelompok kanan dan kiri, jadi ya, belah tengah. Setiap belahan ada kumpulan rambut bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian makna sadal, Nabi menguraikan ya, menguraikan rambut maksudnya Nabi uraikan rambutnya ke belakangnya dan Nabi tidak jadikan dua belahan. Ya Nabi uraikan ke belakang, tidak dibelah. Jadi pertama kali rambut Nabi itu Nabi biarkan apa adanya, kemudian setelahnya baru Nabi belah tengah. Seperti itu. Nah disebutkan di Hasyiah Ibnu Majah Injahul Hajah Kenapa rambut Nabi ini memiliki empat kumpulan Empat kumpulan yang seperti kepang tadi Disebutkan di Hasyiah Ibnu Majah Nabi melakukan yang demikian Untuk menolak debu Lidaf el gubar Untuk menolak debu Jadi rambut Nabi memiliki empat kumpulan Seperti kepang untuk menolak debu karena ketika itu Nabi datang dari Safar. Satu kali Nabi ke Mekah yaitu datang dari dari Safar. Jadi untuk menolak debu disebutkan di kitab yang lain. Jadi hadis ini menunjukkan tentang sifat rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi Nabi pertama kali menguraikan rambut beliau ke belakang, kemudian setelah itu Nabi bikin belah tengah. Ya, seperti itu. Hadis ini juga diriwayatkan Afwan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di kitab beliau Ajami At-Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Qayyim dan Syekh Albani rahimahumallahu taala. Kemudian hadis yang ke-29 ini masih banyak tentang rambut Nabi ya. Ada satu dua tiga hadis lagi. Hadis yang ke-29 Al-Imam Tirmidhi berkata Haddathana Suwaid ibn Nasrin qala haddathana Abdullah ibn Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas radhiyallahu taala anhu anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunaihi dari menceritakan kepada kami Suwaid bin Nasr Suwaid bin Nasr kata Al-Imam Az-Zahabi Al-Imamul Muhaddis Abul Fadl Al-Marwazi min abna ittis'in, seorang imam, seorang ahli hadis, kunyahnya Abdul Fadl Al-Marwazi termasuk orang yang berumur 90 tahun. Jadi termasuk muammar ya, ulama yang dipanjangkan umurnya. Beliau banyak mengambil hadis dari Abdullah bin Mubarak. Makanya di sini riwayatnya dari Abdullah bin Mubarak. Kemudian menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang luar biasa yang sangat terkenal. Beliau punya kitab Musnad Musnad Abdullah bin Mubarak. Ibnu Mubarak kata Al-Imam Az-Zahabi, Ibnu Wadih Al-Imam Syekhul Islam. Seorang seorang anak yang terang wadih. Disebutkan di siar seperti itu ya wadih. Terang Al-Imam Syekhul Islam, seorang imam yang bergelar Syekhul Islam. Alimu zamanih, seorang alim di zamannya wa amirul atqiya fi waktih Gelarnya luar biasa ya. Wa amirul atqiya fi waktih Seorang amir, seorang pemimpin orang-orang bertakwa di masanya. Kalau orang bertakwa kan biasa. Ini amirnya lah. Amirul atqiya fi waktih Seorang pemimpin orang-orang bertakwa di waktunya atau di masanya. Kunyah beliau Abu Abdurrahman Al-Hanzali Maulahum At-Turki thummal marwazi Al-Hafiz Al-Ghazi jadi beliau ini terkenal dengan Al-Ghazi, orang yang suka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan saking beliau menghindari riya ketika jihad, menjaga hati, beliau ketika berjihad memakai tutup muka. Masya Allah. Berjihad memakai tutup muka untuk menghindari riya atau berbolak-baliknya hati ketika jihad. Pakai cadar atau pakai penutup muka supaya kadang ketahuan orang Jihad seperti itu luar biasa. Abdullah bin bin Mubarak. An Yunus bin Yazid dari Yunus bin Yazid. Yunus bin Yazid. Nah, kita catat berarti. Oh bukan ya dari Makmar ya. Salah. Abdullah bin Mubarak an Makmar dari Makmar, Ma'mar. Cocokkan catatannya ke bawah sekalinya. <laughs> Abdullah bin Mubarak mengambil hadis ini dari Yunus bin eh dari Makmar. Ma'mar kata Al Imam Az-Zahabi. Jadi ini ulun usahakan setiap perawi ini ada sedikit terjemahnya. Ya, sedikit riwayatnya, baik tentang namanya, gelarnya ataupun cerita yang menarik yang bisa kita ambil faidahnya. Makmar bin Rashid seorang imam, seorang yang bergelar hafiz juga. Kemudian ada cerita menarik yang disebutkan Al-Imam Ahmad Al-Ijli. Jadi Ma'mar bin Rashid As-Sun'ani, orang Sun'ani, negeri Yaman ya. Kota ibu kota Yaman Sun'ani. Ada cerita menarik kata Al-Imam Ahmad Al-Ijli, "Lamma dakhala Ma'mar Sun'a, manakala Ma'mar masuk ke negeri Sun'a, karihu an yakhruju min baini karihu an yakhruju an yakhruja min baini azhurihim. Ketika Makmar ini masuk ke negeri Son'a, penduduk Son'a itu tidak menyukai beliau keluar ke negeri tersebut. Kan orang alim ya, tidak mau. Ketika orang alim ini berada di kota Son'a, orang kampung tidak suka dia keluar untuk pergi atau safar. Bagaimana supaya jangan keluar caranya? Biasalah. Ya, Faqala lahum rajul, kemudian ada yang memberikan ide, salah seorang dari orang kampung tadi. Qayyiduhu, ikat sidin, pasung sidin. Caranya bagaimana? Fazawijuhu, kawinakan jar. Nah, seperti itulah. <laughs> Jadi semenjak dulu seperti itu. Kalau ada ulama yang rihlah, alim, manfaatnya luar biasa di suatu kampung, suatu negeri Orang kampung ini mengikat supaya jangan keluar. Caranya apa? Dikawinkan. Nah, sudah dulu seperti itu ya. Sejak dulu memang seperti itu. Sama ketika kita mau lulus di di Madinah dulu. Itu teman-teman gencar. Ada yang menawarkan saudara saudarinya, ada yang menawarkan ininya macam-macam. Ada yang menawarkan apa supaya ngajar di pondok dia. Intinya, intinya supaya kita terikat di kampung-kampung dia. Memang seperti itu ya. Kadang supaya ulama ini jangan keluar atau kalau keluar minimal balik lagi karena keluarga istrinya di di sana maka dikawinkan, diikat, dipasung batis silin supaya jangan jangan keluar. Sama seperti Ma'mar bin Rashid. An Thabit al-Bunani dari Sabit al-Bunani. Sabit bin Aslam al-Bunani. Kata al-Imam Az-Zahabi, al-Imamul Qudwah Syekhul Islam Abu Muhammad Al-Bunani Al-Imam panutan Syekhul Islam kunyahnya Abu Muhammad Al-Bunani Hujan kah? Kemudian Thabit al Thabit bin Aslam al-Bunani di antara pujian kepada beliau berkata Al-Imam Ghalib Al-Qattan dari Bakar Al-Muzani kata Bakar Al-Muzani man arada an yanzura ila a'badi ahli zamanih falyanzur ila Sabit Al-Bunani jadi Sabit Al-Bunani ini terkenal dengan abid seorang ulama yang sangat ahli ibadah bukan cuma alim tapi ahli ibadah ya. kata Bakar Al-Muzani barang siapa yang ingin melihat kepada orang yang paling abid di zamannya. Manusia atau orang yang sangat ahli ibadah di zamannya, maka lihatlah Thabit Al-Bunani. Fama adrakna alladhi huwa a'badu minhu. Maka kami tidaklah menemukan orang yang lebih abid daripada Sabit Al-Bunani. Jadi orangnya terkenal dengan ahli ahli ibadah. Disebutkan dari perkataan ulama yang lain ini luar biasa ya. Selain ahli ibadah juga suka suka menangis. Apa bahasa Arabnya orang yang suka menangis? Minggu kemarin sudah ulun sebutkan. Jadi ada istilahnya dalam bahasa Arab sigot mubalaghah. Sigot kalimat atau kata yang menunjukkan sesuatu yang sangat berlebihan. Kalau orang menangis kan al-baki. Orang yang sering menangis al-bakka. Jadi Thabit al-Bunani ahli ibadah dan juga sering sering menangis. Nah, disebutkan di sini kata Ja'far bin Sulaiman, "Baka Sabit hatta kadat ainuhu tadhhab." Sabit ini menangis sampai-sampai matanya hampir buta. Kebanyakan menangis. Ya. Tapi menangis karena apa dulu ya? <laughs> Kenapa dulu? Para ulama nangis ya karena karena dosa, kemudian ingat akhirat dan macam-macam. Terkadang mendengar Al-Qur'an menangis, luar biasa, mendengar Al-Qur'an menangis. Suatu uh, ketika Ja'far bin Sulaiman melihat Thabit menangis sampai-sampai matanya hampir buta. Fanhahul kahal anil buka. Kemudian seorang ulama atau temannya yang bernama Akahal itu melarang beliau supaya jangan nangis lagi. Stop nangis ya, karena hampir-hampir buta. Apa reaksi dari Sabit Al-Bunani? Faqala Fama khairuhuma idza lam yabkiya wa aba yu'alaj. Kata Sabit menjawab, maka tidaklah kebaikan kedua maka tidak ada kebaikan kedua mata tadi apabila dia tidak menangis. Ya, kebaikan mata di antaranya adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis ketika membaca Al-Qur'an dan lain-lain. Itu kebaikan, kebaikan mata. Sama hanya dengan kita sering melihat hadis, melihat buku, melihat Al-Qur'an, kebaikan mata. Itu termasuk kebaikan mata. Kata beliau, Tidaklah kebaikan kedua mata tadi apabila dia tidak tidak menangis. Bahkan termasuk salah satu yang bisa mendapatkan naungan di hari akhirat. Orang yang menangis ketika sendiri menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sebab dua mata saja seseorang bisa mendapatkan naungan di akhirat. Dan beliau menolak untuk diobati. Luar biasa. Sabit bin Aslam Al-Bunani. Kemudian ini ulun, ulun dapatkan semuanya ini di siar A'lamin Nubala. Semuanya di siar A'lamin Nubala. Sabit mengambil An Anas dari sahabat Anas bin Malik ya. Anas bin Malik Allah semua pian tahu salah seorang sahabat yang banyak mengambil hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau berkhidmah melayani Nabi selama 10 tahun Menjadi pembantu beliau selama 10 tahun Ketika itu umur beliau 10 tahun Mama beliau menjulung atau mengasihkan Anas kepada Nabi SAW Untuk dijadikan khaddam atau pembantu Kemudian ibunya juga meminta Rasul untuk mendoakan Apa doa Nabi? Allahumma akfir ma lahu wa waladahu Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya. Kemudian terjadi ya. Bahkan sampai-sampai anak Anas bin Malik mencapai 106 orang. Luar biasa. Produktif ya. 106 orang. Tetapi disebutkan di kitab Dualul Islam ketika di di kota Baghdad, ulun lupa apakah Kufah, Basrah, itu terjadi wabah taun, wabah ta'un sehingga anak beliau banyak yang meninggal. Ada yang menyebutkan 80, ada yang menyebutkan 70. Penyakit ta'un luar biasa ya, penyakit ta'un. Kalau kada salah menulis ada Kada tertulis sebenarnya. Belum baca malam tadi di kitab apa lupa. Mawa'idhus Sahabah, judulnya Mawa'idhus Sahabah. Nasihat-nasihat para sahabat. Kemudian ada nasihat Anas bin Malik. Nah, sebelum nasihat beliau disebutkan biografi singkat beliau. Di antaranya ketika terjadi wabah di negeri Baghdad, anak beliau itu meninggal sekitar 70 atau 80 orang. Kemudian itu kan anak beliau banyak, 106 orang. Kemudian di antara keberkahan harta beliau, beliau punya tanaman karman. Karman itu pohon anggur. Dalam satu tahun berbuah dua kali. Itu sebab keberkahan doa Nabi. Jadi kan banyak harta dan banyak banyak anak. Di antara nasihat Anas bin Malik tentang Godul Basor, eh, kata beliau, hmm, Iza laki tamro'atan, fagomit ainaika hat hatta tamdiya. Kata Anas bin Malik, "Idza laqita imra'atan faghammid 'ainaika hatta tamdiya." Kalau engkau bertemu seorang perempuan, maka pejamkan mata engkau sampai perempuan tadi berlalu. Jadi <laughs> disuruh kalau tetamu binian kata Sidin disuruh Sidin bukan bukan godul basor ya, bahasanya gomit. Gomit itu pejamkan mata sampai sampai lewat perempuan perempuan tadi. Disebutkan di kitab yang sama itu Sahabah tadi, Al-Imam Al-Qurtubi pernah menjelaskan satu cerita tentang bahayanya orang yang tidak memperhatikan matanya, tidak tutul basor. Beliau Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan suatu kisah ya. Ada seorang muadzin, dia soleh Suatu ketika dia melihat perempuan Nasrani perempuan yang Nasrani. Kemudian hatinya terfitnah, terikat, terfitnah, tergantung dengan wanita tersebut karena bungas ya. Kemudian akhirnya muazin yang soleh tadi meminang si perempuan tadi. Kemudian ternyata keluarganya memberikan syarat. Silahkan nikah tapi masuk Nasrani dulu. Akhirnya apa? Karena terfitnah dengan perempuan, tidak menjaga matanya, akhirnya dia nikahi. Dia nikahi Sebelum didukul istrinya tadi ternyata meninggal. Sebelum di hubungan suami istri ternyata meninggal. Mendapatkan dua kerugian. Pertama pindah agama, kerugian dunia akhirat. Tidak berhubungan suami istri, kerugian dunia. Dua dua kerugian disebabkan tidak memelihara menjaga matanya. Bahaya ya. <laughs> Luar biasa. Makanya kan fitnah syahwat pertama kali itu di di mata. Baru kemudian menjalar ke lain. Mata awalnya. Ya. Dan ini yang menurut ulun yang paling memfitnah kita <laughs> ini. Paling memfitnah mata ini ini. Kita kadang di pasar kawal godul basar, tapi di rumah dalam kamar ini susah ini. Makanya kalau orang HP-nya tidak ada internetnya, butut itu alhamdulillah subhanallah ya, terjaga. Kalau ini kan ada luar biasa. Mungkin kita di hadapan jamaah bisa gotol basar. Tapi seperti ini di dalam kamar siapa yang tahu? Fitnahnya luar biasa HP ini. Gimana tadi? Oh ya dari Anas bin Malik ya. Wasiat beliau, "Idza laqita tamrotan faghammit ainaika hatta tamdiya." Anna sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunaihi. Rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke pertengahan dua telinga beliau. Ya sama, kan hadis tadi sebelumnya sama. Anas bin Malik menyebutkan ketika itu rambut Nabi sampai ke pertengahan kedua telinga beliau panjang. Di sini ada faidah bahasa Arab. Semoga yang pernah belajar paham. Di sini Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan <clears throat> ansaf udunaihi rambut beliau sampai ke pertengahan dua telinga. Ada satu faidah dalam bahasa Arab yang disebutkan juga Syekh Abdul Razak. Ulun intikan saja, ulun bacakan di sini. Taqaddama hadis Anas radhiyallahu taala anhu min tariqin ukhra fi sadiq terjemah. Telah berlalu hadis Anas radhiyallahu taala anhu dari jalur yang lain di permulaan terjemah di bab yang lain sebelumnya. Wa idhafatu ansaf wa hiya jam'un ila udhunaihi wa hiya musannan sahihun lugatan. Ini faedah bahasa Arab. Dan idofat atau penyandaran kalimat ansof, ansof. Sedangkan ansof ini kalimat jamak. Jadi dalam bahasa Arab sama seperti bahasa Inggris. Polpen, mana polpen? Polpen itu bahasa Arabnya apa? Kolam kan? Kolam itu menunjukkan mufrad makna satu. Kalau kolam berarti satu polpen. Kalau banyak, banyak dalam bahasa Arab tiga atau lebih. Tiga atau lebih. Kalau banyak bahasa Arabnya aklamun. Kolam berubah menjadi aklamun. Sama seperti ini. Ansof itu mufradnya nisfun. Nisful lail. Pertengahan malam. Jamaknya ansof. Jadi kalau diterjemahkan pertengahan, pertengahan. Sama seperti kolam, jamaknya aklam, polpen, polpen, tiga atau lebih. Kalimat ansof itu jamak disandarkan ke kedua telinga. Seharusnya kan telinga ini jamak juga. Bisa dimengerti? Nah, wahya musannan sahihun lugatan. Jadi penyandaran kalimat jamak ke musanna itu benar secara bahasa. Kan di sini ansof kalimatnya jamak disandarkan kepada kedua telinga. Contoh misalnya Abdurrahman punya polpen satu, Riko, Risko kah? Risco punya pulpen satu. Kata ulun, Aina akla muhuma. Aina akla muhuma. Artinya apa? Di mana pulpen keduanya? Padahal kan pulpennya cuma dua. Tapi ulun mengungkapkan dengan jamak aklam. Sekurang-kurang jamak dalam bahasa Arab adalah tiga. Dan itu boleh dalam bahasa Arab. Bisa dipahami lah. Kata ulun Abdul Abdurrahman bisa pulpen satu. bisa punya pulpen satu, berarti cuma dua. Kata ulun ulun bertanya, aina aklamuhuma? Di mana pulpen keduanya? Ulun mengungkapkan dengan kalimat jamak. Aklam pulpen-pulpen tiga atau lebih. Padahal pulpennya cuma dua. Itu boleh dalam bahasa Arab. Penyandaran jamak kepada dua orang itu boleh. Selain di hadis ini kan ansop jamak, uzunai dua telinga. Pertengahan dua telinga. Di, di ayat juga ada seperti itu. Penyandaran kalimat jamak kepada yang menunjukkan dua. Contohnya di sini kaqaulihi kaqaulillahi ta'ala faqat sagat qulubukuma. Faqat sagat qulubukuma. Kulub itu jamak dari kolbun. Kalau kalau kalbun kan satu hati, kulub beberapa hati. Tapi di sini disandarkan, dengan dua. Disandarkan dengan dua. Jamak disandarkan kepada dua. Contoh lain di Al-Qur'an. Wasariku wasariqatu faktau aidiyahuma. Maling laki-laki dan maling perempuan. Potonglah kedua tangannya. Di sini Allah menyandarkan kalimat jamak Yadun itu satu tangan, aidin beberapa tangan. Tapi Allah sandarkan dengan yang menunjukkan dua orang. Padahal tangannya cuma cuma dua. Bisa dipahami? Jadi penyandaran kalimat jamak kepada kalimat yang menunjukkan dua dalam bahasa Arab itu boleh. Ya, sama seperti pulpen tadi. Pulpennya cuma dua kata ulun. Di mana pulpen Abdurrahman dan Rizqa? ungkapan ulun aina aklam Abdurrahman Abdurrahman warisqa. Padahal pulpennya cuma cuma dua. Ini dalam bahasa bahasa Arab. Ya, cukup setengah tujuh ya. Uh, intinya kita masih berputar di rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang sebagian riwayat dengan riwayat yang lainnya isinya isinya sama. Jadi ulun berusaha karena di sini Al Imam at tirmidzi menyebutkan hadis dengan sanad yang lengkap, ulun berusaha untuk sedikit menyebutkan biografi si perawi. Ya. Ini yang bisa ulun sampaikan tentang seputar rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya tadi rambut Nabi panjang, terkadang sampai cuping, telinga lebih, kemudian juga sampai sampai bahu. Dan juga Nabi di, di permulaan beliau, rambut beliau itu biarkan terurai ke belakang. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Nabi belah tengah ke kanan kemudian ke kiri. Kemudian juga di sini kalimat eh, apa faidah tentang bahasa Arab penyanda idofat penyandaran jamak ke musanna, pendaran penyandaran kalimat banyak kepada kalimat yang menunjukkan dua itu boleh. Disebutkan di hadis dan juga disebutkan di Al-Qur'an menunjukkan bolehnya penggunaan kalimat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahumullahu taala. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya masih seputar rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisa dua hadis lagi.